Sekarang kita sampai kepada ucapan beliau wa qala Abu Bakar Al-Ismaili rahimallah wal i'radu anil jahilin hatta yu'allimuhum wa yubayyinu lahum al Kata Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah dan berpaling dari orang-orang yang jahil sehingga mereka para imam-imam al-hadis mengajari mereka kebenaran dan menjelaskan kepada mereka kebenaran tersebut. Langsung saja kita membaca syarah atau penjelasan dari Syekh Hamad Al-Isman Hafidullah Ta'ala. Beliau mengatakan Amaran Allah Azza wa Jalla bil i'rad anil jahilin. Allah memerintahkan kita untuk berpaling atau tidak melayani orang-orang yang jahil. Sebagaimana Allah berfirman, kama qala subhanahu wa ta'ala mukhatiban nabiyahu alladhi huwa aswatuna sebagaimana Allah berfirman kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri teladan bagi kita semuanya Allah berfirman, "Khudil afwa, maafkanlah, wa'mul bir urfi." Serulah manusia kepada kebaikan wa'arid anil jahilin dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Mohon maaf mungkin bisa maju ke depan biar kasihan yang di belakang bisa dapat tempat. Tafassahu yafsahillahu lakum. Allah mengatakan berlapang-lapang dalam majelis Semoga Allah melapangkan semua urusan kita. Jazakumullah khairan. Saya ulangi lagi, Allah mengatakan khudil afwa, maafkanlah, wa'mur bil urfi, serulah kepada kebaikan, wa'arid anil jahilin dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Kala Ja'far bin Muhammad rahimahullah ta'ala eh, seorang ulama bernama Ja'far bin Muhammad berkata, "Walaysa fil Qur'ani ayatun ajma'a lima karimil akhlak min hadil ayat." Tidak ada ayat yang lebih mencakup masalah akhlak-akhlak yang mulia daripada ayat ini. Yang diantaranya terakhir Allah mengatakan wa'arid anil jahilin. Jangan melayani meladeni orang yang jahil. Kalau mungkin kita bisa mengambil peribahasa Jawa yang waras ngalah. Itu mungkin lebih lebih tepatnya. Ini sudah pernah kita bahas ketika pembahasan adab-adab berdebat. Kalau ada orang jahil mendebat kita, tidak usah dilayani. Sampaikan kebenaran, terima atau tidak, ya sudah. Ya, tidak perlu untuk kita melayani orang tersebut. Apalagi di zaman medsos sekarang ini, ya, komentar manusia tidak pernah ada habisnya. Dan terkadang asbun saja, askom saja, asal komentar saja. Ya, yang pertama ini pelajaran bagi kita kalau kita komentar hati jaga lisan. Jangan menganggap itu suatu yang remeh. Mungkin di hadapan manusia itu remeh, di hadapan kita remeh, namun tidak ada yang remeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahsabuna hayyinan wa huwa indallahi 'adzim. Allah mengatakan kamu mengira itu suatu yang remeh. Namun itu suatu yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Rasul mengatakan inna rajula la bi kalimatin la yarhabi abasan yahwi biha finnari sab'ina kharifan. Ada seseorang yang dia asal ngomong saja, asal komentar saja, dia tidak berpikir, dia tidak anggap itu suatu yang besar, dia anggap remeh, namun dia masuk neraka 70 tahun lamanya karena ucapan yang dianggap remeh tersebut. Maka hati-hati. Ini yang pertama bagi kita. Jangan kita ya berkomentar seperti orang bodoh, ya seperti orang jahil, seperti orang yang tidak punya pikiran, seperti orang yang tidak berilmu, ya. Kita ingat selalu ucapan Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla qali wal amal. Ilmu itu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Pikir dulu kalau mau komentar, pikir dulu kalau ngomong. Eh, agar kita tidak termasuk orang-orang yang jahil yang banyak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'anil Karim. Kemudian pelajaran yang kedua, ya kalau ada orang yang komentar ya terhadap kita atau ngomongin kita, orang itu orang jahil, mencela kita, mencomok kita, kalau dia orang jahil, sudah jangan di, dilayani. Sebagaimana ciri orang yang kata Allah ibadur rahman, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila hamba-hamba Allah ar-Rahman itu dicela, dicemooh, eh dikata-katai oleh orang jahil, mereka mengatakan salama. Artinya eh, tidak, tidak dilayani. Eh wa arid anil anil jahilin. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Idza nataqa safih fala tujibhu. Apabila ada orang bodoh, orang dungu, orang pandir, dia mengata-ngataimu, mengomentari dirimu dengan yang tidak-tidak. Idana kota idana tokosafi, fala tujibhu. Jangan dijawab, ya. Fakhiran min ijabati asukutu. Sebaik-baik jawaban bagi orang yang jahil itu apa kita? Dia kita diamkan. Ya mungkin di tengah jalan, ya kita dicemooh ya kambing, dicemooh ya kebanjiran, sudah nggak usah dilayani, anggap orang gila, ya. Anggap apa? Orang yang tidak waras. Wa idza khatabal jayyul qalu salama. Eh disenyumi. Kalau mungkin masih eh bisa nasihati, nasihati. Kalau tidak, ya sudah ma'assalama. Ini sekali lagi adalah perintah Allah ya untuk kita semuanya agar kita bisa bersikap yang bijak kepada manusia. Makanya dalam berdakwah seperti yang kita pernah sampaikan, apabila ada orang jahil berbuat kesalahan, kita nasihati dengan al-hikmah, lemah lembut. Eh biarkan sudah sampaikan kepada diterima atau tidak ya sudah. Itu yang kita sampaikan. Makanya kata beliau hatta yu'allimuhum sampai diajari. Eh bukan didebat. Ya, kalau kita mendebat mereka seperti tadi, ya kita menjadi orang yang sama dengannya orang yang jahil. Ya, maka tidak semua orang yang ngajak debat kita perlu kita layani, baik secara langsung ya eh, face to face, wajah dengan wajah, berhadapan langsung atau di hadapan umum atau di medsos, kita lihat orangnya, lihat kemaslahatan seperti yang kita sampaikan dalam adab-adab dalam berdebat. Ya, kalau ada orang mengajak debat kita, ya entah dengan eh, cara yang eh, umum atau rahasia, kita lihat orang jahil atau tidak. Kalau dia sudah ngomongnya ngelantur, ngomongnya sudah tidak pakai dalil, asal-asalan, ya sudah jangan di eh digubris. Eh seperti dulu pernah kita didebat oleh seorang yang eh merupakan salah satu anggota Khawarij. Dia mengatakan, "Ustadz, mengapa kok Anda ini antum ini mendoakan SBY eh, hafidahullah?" Hafidahullah artinya semoga Allah menjagamu. Kenapa kok nggak Allah? Semoga Allah memberikanmu petunjuk. Saya tanya, apa dalil membedakan doa hafidah SB pada waktu itu? Eh semoga Allah menjaga beliau dengan Allah. Nggak bisa menjawab, berpikir panjang. Terakhir dia mengatakan, ya sudah ini bukan bahan debat kita. Eh, dari sini kita sudah tahu ini orang yang apa? Asbun. Eh jangan terlalu apa baik dilayani. Setelah kita sampaikan kebenaran, dia tidak terima, ya sudah kita tinggalkan. Eh, entah kita ini katakan nggak gentle, kita katakan kalah terserah. Eh, adin laisa liman Agama itu bukan menang debat. Ya, bisa jadi dia pintar ngomong, coba tanpa dalil, ngomong aja. Ya, saya sudah seperti orang ini nggak punya ilmu, jangan dilayani. Habis waktu kita. Min husi islaimari tarkum malayani. Rasul mengatakan di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak apa? tidak bermanfaat. Jangan dilayani orang seperti ini. Sampaikan kebenaran, ini dalilnya, ini ya perkataan ulama sudah. Ya, faman syafal yu'min wa man syafal yakfur. Barang siapa yang berkehendak silakan beriman, barang siapa yang berkehendak silakan dia mengkufurinya. Ya, kita tidak akan ya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa kok kita apa? enggak meladeni. Karena apa? Orang ini jahil. Tidak perlu dilayani karena ini juga perintah Allah wa arid anil anil jahilin Kemudian kata Al-Alama Abdul, Abdul Hamid bin Badis rahimahullah ada seorang ulama dari Aljazair yang bernama Abdul Hamid bin Badis rahimahullah beliau mengatakan fa'alal mu'min an yakuna hadiral bal bihadil ayat indama tasuku ilail akdaru jahilan seorang mukmin hendaklah dia selalu mengingat ayat ini terutama ketika dia didatangi oleh seorang yang jahil. Ya, ditakdirkan ketemu dengan orang yang yang jahil. Fayukhatibu bima la Ya, dikata-katai dengan hal-hal yang tidak membuatnya riba. Ya, dicaci maki atau mungkin di ya pokoknya disudutkan. Hatta yaslam min syarrihi. Eh bagaimana cara dia untuk bisa selamat dari kejelekannya? Ya tadi, jangan dilayan yang waras ngalah. Eh, wa yuksar min syar min syarratihi am ah, min syarratihi fayaslamna irduhu wa mur'atu wa dinu kalau dia layani orang jahil tersebut terutama masa debat misalnya atau dia dicaci dibalas mencaci juga eh sama apa enggak enggak warasnya ya biarkan sudah insya Allah semuanya ada perhitungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala eh kita jangan mikirkan kita dihina di dunia ini saja namun pikirkan di akhirat ya kita insya Allah dapat transferan gratis pahala ya ketika kita kata katai di riba di eh, caci maki atau bahkan di fitnah yang tidak tidak semua ada perhitungan di sisi Allah kita ingat hadis al muflis orang yang bangkrut eh pada hari kiamat yaitu orang-orang yang mendolimi eh kaum muslimin yang lainnya tanpa hak mencaci makinya tanpa hak maka semuanya akan ada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada di di akhirat. Nah, sekali lagi, ini secara global, secara asal, kalau kita eh, menjumpai orang yang jahil tersebut, tidak perlu untuk di, dilayani. Fayaslam la irdu wa murwatu wa dinuhu. Kalau kita tidak melayani orang-orang yang jahil tersebut, kita akan selamat, kehormatan kita, eh, kewibawaan kita dan juga agama agama kita. Wa yaslam dalikal jahil aidan minal rijat fi syari wa tamadi fihi. Dan sebetulnya kalau kita diam, orang yang jeli itu akan lebih selamat. Ya, kita juga menyelamatkan dia dari apa? Menumpuk-numpuk dosa. Kalau kita layani tambah jadi-jadi ucapannya, ya atau mungkin ketika di mesos kita menulis makalah di komentar yang tidak-tidak kalau kita layani, terkadang dia menambah lagi eh syubah-syubahatnya. Eh terkadang yang lain juga khawatir terpengaruh atau dia pun semakin ngawur ngomongannya, makin menambah dosa, maka lebih baik kita apa? diamkan. Eh kalau mungkin kalau kita pakai istilah eh Al-Qur'an, kul mutu bighadikum. Matilah kalian karena kemurkaan kalian. Eh misalnya kita menampilkan makalah eh, di Telegram, di FB, eh, dengan bawakan ayat, hadis, ucapan para salaf, kemudian dibantah dengan ucapan tokoh-tokoh mereka atau dengan hawa nafsunya, eh sudah nggak usah apa dilayani, ya tutup sudah agar yang pertama tidak menjadi jadi subah subahnya sehingga bisa mempengaruhi orang orang lain. Eh, intinya sekali lagi orang jahil itu didiamkan mati sendiri dia. Wadali kali anal jahil lama takallama takallama bighairi ilmin. Namanya orang bodoh, orang jahil, kalau berbicara berbicara tanpa ilmu. Ya, siapapun ya orangnya kalau jahil, apapun gelarnya, apapun eh namanya meskipun bergerak sebagai jahil kalau jahil, kadang kalau ngomong-ngomong ya ngelantur. Ya, meskipun gelarnya apa? ustad, Ya, seperti sebagian mereka yang baru tobat langsung khuruj mana mana tanpa ilmu ya ngomongnya ngelantur, ngarang-ngarang cerita-cerita yang yang khurafat. Ya, maka orang seperti ini cukup kita sampaikan al-haq, ya kita sudah melaksanakan kewajiban wa hak, haq wa sabar, diterima atau tidak itu hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza jadala jadala bighairi adabin. Ya, kalau dia berdebat, berdebat tanpa adab, ya. Maka sekali lagi jangan dilayani. Ngapain kita eh, sekali lagi ngeladeni, ngelayani orang-orang yang tanpa adab. Ya, nanti kita akan ketularan. Ya, ini adalah penyakit yang terkadang nggak bisa apa menular kepada kepada kita. Ya, kalau kita terkadang terbawa emosi, kita juga tanpa adab, naudzubillah min dalik. Ya, sama saja dengan orang yang tidak tidak berilmu. Ya, sudah yang waras ngalah. Fahuwa jahilun fi aqwali wa af'alihi Sedangkan dia orang jahil entah dalam ucapannya atau dalam apa perbuatannya. Eh sudah tahu misalnya debat ngajak pasukan. Ini bukan mau debat, mau apa? Eh, ya, eh, ya ini jadi provokator. Eh, ini makanya tidak perlu untuk di, dilayani. eh, sekali lagi terserah orang yang di luar sana mengatakan kita nggak berani, kita pengacu terserah. Yang penting kita sudah melaksanakan firman Allah wa arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang yang jahil. Famislu hadza la sabila ila salamati minhu illa bil iradi anhu. eh orang-orang jahil yang ketika berbicara tanpa ilmu, berdebat tanpa adab, ya, maka tidak ada jalan keselamatan dari orang tersebut kecuali dengan berpaling darinya, tidak melayaninya sebagaimana firman Allah tentang ibadur rahman tadi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil itu eh mengajakmu debat eh atau mengata-ngataimu, maka ibadur rahman mengatakan salama, eh selama tinggal. Qalu kaulan yaslamuna minhu yaitu mengucapkan ucapan yang menyelamatkan diri dari orang tersebut. Wan Abdullah bin Abbas anhu ma Ada sebuah kisah dari zaman salaf diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu ma. Kala beliau berkata qadima Uyaina ibn Husnin fanazala ala ibni akhi Al-Hur bin Qaisin ada cerita seseorang yang bernama Uyaina bin Husn ayat dia ini menemui saudaranya yang bernama Al-Hur bin Qais Wa kana minan nafar alladina yudnihim Umar. Yang mana saudaranya bernama Al-Hur bin Qais ini adalah orang yang dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu kekhalifahan beliau. Wa kana al-qurra'u ashaba majalisi Umar wa musyawaratahu kahulan kanu au syubbanan. Yang mana Al-Hur bin Qais ini termasuk ya orang-orang yang dipilih oleh Umar sebagai ya eh, kalau bisa dikatakan menterinya Umar lah eh sebagai orang untuk bermusyawarah pada waktu kekhalifahan Umar bin Khattab. Yang mana orang-orang yang dekat dengan Umar bin Khattab ini ada yang tua, ada yang muda. Faqala Uyayna li ibn akhi, Uyayna bin Husain itu berkata kepada saudaranya yang dekat dengan Umar, ya, ya ibna akhi, la kawajun inda hadal amir. Wahai anak saudaraku. Tadi Afan bukan saudaranya namun anak saudaranya, ponakannya ya ya ibna akhi wahai anak saudaraku engkau memiliki kedudukan ya di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fasta'zin li alaih tolong mintakan izin kepada Umar untuk aku bisa menemuinya kala maka Al-Hur bin Qais mengatakan ya saasta dzinulaka alaih aku akan minta izin kepada Umar untukmu kala Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu perawi ya kisah ini mengatakan dan al-hur li Uyaina fa'adinalah Umar. Al-hur pun memintakan izin kepada Umar dan Umar pun mengizinkan untuk Al-Hur membawa ya, pamannya tadi yang bernama Uyainah bin Husn. Falamma dakhala alaikal. Ketika Uyainah bin Husn menemui Umar bin Khattab, dia mengatakan dengan kasar. Ya, ini salah satu contoh Eh bagaimana kalau orang itu masih jahil, ucapannya terkadang tidak ada tidak ada sopan santunnya meskipun kepada eh al khalifah. Maka waktu itu dia berkata, "Hiya ya ibn Khattab." gak mengatakan ya Amral mu'minin, ya langsung mengatakan, "Wahai Ibnu Khattab, anaknya Al Khattab, fawallah ma tinal jazal wala fina bil adil, Wahai Umar demi Allah, engkau tidak memberikan kepada kami bagian kami dan engkau tidak berhukum ke, ayat eh, dengan keadilan. Itu itu Umar tidak apa? Berbuat adil. Ya. Faghadiba Umar. Umar pun marah. Eh, seperti ketika apa? Kisah Rasul diprotes oleh mbahnya Khawarij yang bernama Dul Khuwaisi Atamimi. tamimi ya Muhammad. Wahai Muhammad berlaku adil lah. Maka Rasul pun apa? marah. Ini kelihatan orang apa tidak punya adab. Makanya salah satu sikap bijak al terhadap pemimpin kaum muslimin untuk berkata yang lemah lembut. Seandainya pemimpin itu salah, wajib berkata yang sopan, yang lemah lembut, bukan dicaci maki. Ya, jangankan pemimpin muslim, apalagi di sini siapa? Al Khalifah terasik Imam Khattab. Eh, Fir'aun, pemimpin yang paling kafir, Allah perintahkan Musa dan Harun salam, untuk menasihatinya dengan lemah lembut. Fakula lahu layinan la allahu yatadakaru aw yakhsha. Allah mengatakan, maka katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Firaun ucapan yang lemah lembut. Ini pemimpin yang kafir. Diperintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk menasihati dengan cara lemah lembut. Apalagi pemimpin yang masih muslim, ya. Jangan sampai apa? Dijatuhkan kewibawaannya, kehormatannya. Meskipun hanya dengan ya membolak-balikan namanya. Seperti sebagian ya da'i meskipun ada yang menisbatkan kepada ahli sunnah namun masih apa ya, caci maki dengan membolak-balikan ya, kata dari namanya Jokowi dengan Ojokowi oh, na'udhu min dalik ya ini sekali lagi pelecehan yang tidak sejalan dengan manhaj as-salaf manhaj ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun manhaj Al-Qur'an dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Eh sekali lagi ini adalah akidah sunnah wal Jamaah. Umar bin ketika mendengarkan ucapan kasar orang itu, Umar pun marah. Hatta hamma bihi sampai beliau ingin untuk apa? memberikan sanksi pelajaran kepada orang orang tersebut ya faqala al-hur Al-Hur saudara atau ponaannya dari Ayah eh, Uyainah bin Hasan mengatakan menasehati atau menenangkan amral mukmin ya amral mukminin Allah taala qala nabihi wahai amral mukminin ini kalau orang tahu ilmu memanggil dengan apa ya amral mukminin ya wahai amral mukminin Allah berkata kepada nabinya dalam firman-Nya tadi khudil afwa maafkan karena dia jahil wa'mul bil urfi seru dia kepada kebaikan Wa'arid anil jahilin ada tiga poin kalau dia jahil maafkan ya sudah yang waras ngalah ya wa'mul bil urfi sampaikan kebenaran seru dia kepada yang ma'ruf ya dan arid anil jahilin berpalinglah dari orang yang jahil maafkan ya artinya diamkan jangan dilayani eh kemudian apa eh seru kepada kebaikan kalau memang sanggup Kemudian yang ketiga, sudah tinggalkan dia. Ini kalau orang apa? Orang yang yang jahil. Ya, adapun kalau dia sudah punya ilmu, namun dia istilahnya ngelama, eh butuh untuk dilayani. Ya, entah debatnya lewat medsos dan sebagainya, kalau memang di situ ada kemaslahatan dan sedikit kerusakannya. Wa, kemudian Uyana bin Husain mengatakan wa inna hada minal jahilin. Ya, adapun Uyana bin Husain, dia orang yang jahil wahai amral mukminin, sudah maafkan dia. Enggak usah apa dia, ya diladeni dilayani. Wallahi ma Umar hina talaha alai. Demi Allah, Umar bin Khattab pun ketika mendengarkan ayat tadi, beliau pun tidak meneruskan ya apa yang ingin beliau rencanakan tadi untuk memberikan sanksi kepada Uyana bin Husain yang berkata-kata kasar kepada Beliau dikarenakan ya sekali lagi itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpaling dari orang yang yang jahil. Ya, maka kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, wa kana waqafan inda kitabillah dan Umar bin Khattab adalah orang yang selalu berhenti di atas batasan-batasan Al-Qur'anul Karim. Inilah sekali lagi eh para salafus saleh mereka selalu sami'na wa ta'na kepada ya Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa wajibuhu inda jahlil jahilin alai al-i'radu anhum wa adamu muqabalatin bil misri wal intiqam minhum li nafsihi. Yang wajib eh bagi setiap muslim ketika mendapatkan perlakuan dari orang-orang yang jahil untuk berpaling dari dari mereka dan tidak membalas caci makan mereka, celaan mereka, ya. Fakat qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, eh seperti surat tadi, Al-A'raf ayat 199. Itu ayat sebelum terakhir dari surat Al-A'raf. Kalau Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair berkata, Amar Allah Nabi Nabiyahu an al afwa min akhlaqin nas. Allah memerintahkan nabinya untuk memaafkan perangai orang-orang yang tadi yang jahil. Ya, waqala Mujahid, seorang ulama tabi'in yang bernama Mujahid mengatakan, "Khudil afwa min akhlakin nas wa a'malahum min ghairi taksis." Kalau ada orang jahil tadi mengata-ngatai, memperolok, eh menyudutkan, maka sudah biarkan mereka, maafkan mereka. Mislu qabulil a'dzar, eh kita terima udur mereka yaitu udur bil bil jahli. Jangankan masalah yang seperti ini. Masalah mereka berbuat syirik saja itu di sisi Allah ada udur. Ini menurut ya sekali lagi ayat dan hadis Rasul SAW dan juga ucapan para salaf orang yang jahil itu salah satu eh, pencegah dia tidak dikatakan musyrik atau kafir atau murtad dari al-Islam. Ya, sekali lagi al sunnah wal jamaah menerima ini pembahasan lebih jauh lagi, ya, bukan sekedar masalah pribadi, namun bahkan dalam hukum syariat orang yang jahil itu tidak bisa dikafirkan. Ya, sebagaimana dalam kisah Bani Israel, ya, ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di daratan dari kerjaan Firaun ketika mereka melihat orang-orang itu menyembah ya sapi-sapi maka orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa ij'alana ilahan kamalahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagai mereka punya sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, "Innakum qaumun tajalun." Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang yang jahil. Ini adalah sikap Nabi Musa kepada mereka yang masih jahil. Ya, dimaafkan namun tetap disampaikan apa? kebenaran. Tidak apa? dicaci maki dan sebagainya tidak. Tidak dikafirkan apalagi dikafirkan. Eh, dan ini juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW ketika ada sekelompok sahabat ikut perang Hunain bersama Rasulullah dan mereka baru masuk Islam, mereka ingin dibuatkan pohon keramat. Ija'allana datan watin kamalahum datan wat. Wahai Nabi Muhammad, buatkan untuk kami pohon keramat. Ya, untuk kami menggantung senjata kami agar lebih sakti Sebagaimana orang musyrikin punya pohon-pohon keramat. Apa kata Rasul? Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Sebagai bantuan pengingkaran. Bahwasanya ini adalah perbuatan syirik. Allah yang maha besar. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan modal kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasul tidak mengkafirkan mereka. Ya inilah salah satu bedanya al-sunnah dengan kelompok khawarid. Kalau kelompok khawarid, Eh mereka mengatakan tidak ada udzur bil Setiap orang yang berbuat syirik, kafir, murtad, musyrik, eh halal darahnya. Tidak ada udzur bil bil Padahal ulama mengatakan sekali lagi sesuai dengan ayat dan hadis ini, eh, ulama mengatakan orang yang jahil eh, belum sampai hujah kepadanya tidak bisa dia di, dikafirkan. Tetap kesalahannya disalahkan. Tetap kekeliruannya diingkari. Cuma pelakunya tidak boleh langsung apa di dikafirkan, dikatakan murtad dan sebagainya. Dinasihati dahulu sebagaimana Rasul tadi. Ya, Rasul mengatakan Allahu Akbar, inna sunan kama qalat Bani Israil Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ucapan kalian ini, permintaan kalian ini sebagaimana permintaan Bani Israel kepada Musa, yaitu tadi ij'al lana ilahan kama lahum aliha Ya. Ini sekali lagi, akidah al-sunnah wal jamaah mengatakan orang yang ketika dia jahil berbuat kesyirikan besar, kekufuran besar, tidak bisa langsung apa dikatakan musyrik kafir. Ya, perbuatannya kita katakan kufur, perbuatannya syirik besar, namun pelakunya tidak mesti apa musyrik ataupun kafir seperti yang diutarakan oleh para ulama al-sunnah wal jamaah eh, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallah yang katanya dituduh sebagai ya ulama takfiriyin, eh teroris dan sebagainya. Eh bahkan sebagian pejabat pun terkadang ada yang ya keliru dalam memahami ya ataupun terpengaruh dengan syubhat al bidah mengatakan Ibnu Taimiyah itu adalah ya pemikir takfiriyin atau pelopor takfiriyin khawarij naudzubillah min dalik ya bahkan dulu pernah di salah satu negara Timur Tengah buku buku beliau apa dilarang. Itu karena apa? Hasutan al bidah terhadap apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, dituduh Syekhul Islam ini suka mengkafirkan kaum muslimin. Padahal naudzubillah min dalik. Ya, dalam ucapan beliau, akidah beliau sangat jauh dari pengkafiran secara person terhadap kaum muslimin. Bahkan coba renungkan salah satu ucapan beliau ketika berdebat dengan tokoh-tokoh kelompok Jahmiyah yang mengingkari Allah di atas al-arsh. Beliau pernah mengatakan, ya laukultu makultum la Kata Syekhul Islam, seandainya aku mengatakan seperti yang kalian katakan, yaitu bahwasanya Allah tidak di atas aras, la kafartu, aku kafir. Li'anna kaulakum kufrun. Karena ucapan kalian yang meniadakan, menafikan, mengingkari Allah di atas aras, itu ucapan kufur. nakum indila takfurun. Namun kalian tidak kafir menurutku. Li'anakum juhal. Karena kalian itu orang bodoh. Padahal ini berdebat dengan siapa? Ulamanya kelompok Jahmiyah yang diantara akidah sesatnya mengatakan Allah tidak di atas arsh. Bahkan mengatakan Allah ada di mana-mana. Syekhul Islam tidak mengkafirkan mereka. Padahal siapa? Tokohnya kelompok Al-Jamiah. Beliau sangat amat hati-hati dari apa? Kafir mengkafirkan secara persan-persan. Adapun mengkafirkan secara umum tentang ucapan, eh, keyakinan yang memang kufur, yang syirik, tidak ada masalah. Dan ini adalah ucapan para ulama ahli sunnah yang eh, terdahulu. Bahkan Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, eh, man qala la adri Allah fi sama fil adi fakot kafara. Barang siapa yang mengatakan aku tidak tahu Allah di langit atau di bumi, maka dia kafir. Banyak ucapan-ucapan ulama salaf secara umum, bukan apa? menuding person-personnya. Jadi bedakan ucapan dengan yang mengucapkan. Ucapannya bisa kufur, bisa syirik akbar, namun pelakunya bisa jadi dia punya udur, tidak bisa langsung dikatakan kafir atau atau musyrik. Ini yang harus betul-betul diluruskan. Karena sekarang ini gelombang dahsyat menyerang dakwah salafiyah, dikira salafiyah atau salafini itu seperti kelompok khawarij. Nauzubillah minalik. Beda kita dengan kelompok khawarij. Bahkan kalau mereka mau eh jujur yang paling terdepan membantah kelompok khawarij adalah dakwah as Eh coba kalau buat sensus misalnya, mana yang lebih banyak bantahan terhadap kelompok khawarij, teroris sekarang? Eh dari kitab-kitab ulama ataupun dari ya buku-buku atau majalah-majalah ya tidak ada yang lebih terdepan membantah kelompok Khawarij dibandingkan kelompok ya, dakwah as-salafi al-firqatun naji al-sunnah wal jamaah bahkan salah satunya di negeri kita ini alhamdulillah BNPT ya minta kepada ulama dakwah salafi Syekh Ali bin Hasan al-Halabi untuk menasihati apa terpidana kelompok teroris ini salah satu bukti ya kita berlepas diri dari kelompok teroris tersebut ya namun sekali lagi itulah ya sebagaimana yang Allah firmankan ya kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba tidaklah mereka berkata ya kecuali dusta, ya, sungguh besar yang keluar dari mulut-mulut mereka, tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Demikian pula mereka menuduh ya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab sebagai ulama teroris. Naudzubillah min dalik. Eh, padahal beliau sangat jauh dari takfir yang membabi buta seperti kelompok teroris. Salah satu ucapan beliau, ya, yang sering kita sampaikan, beliau pernah mengatakan, "Ida kunna la kafir man abada sanam alladhi ala kubri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa adami man yunabbiuhum wa kaifa kafir malam yuhajir ilaina." Kata beliau, apabila kita tidak mengkafirkan. Ya, sekali lagi kata beliau apabila kita tidak mengkafirkan orang yang sujud jelas-jelas di atas kuburan Ahmad Badawi yang ada di Mesir karena kejahilan mereka, karena tidak ada yang menasihati mereka. Lalu bagaimana kita mengkafirkan orang-orang yang tidak berhijrah kepada kepada kami? Jadi sekali lagi, inilah ucapan eh, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Perbuatannya bisa dihukumi kufur syirik besar sesuai dengan dalil Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW dengan ijma ulama Ahli sunnah wal jamaah atau ucapan ulama Ahli sunnah wal jamaah. Eh, namun orang perorangannya ini perlu perincian yang paling eh, dalam sekali karena ini berkaitan dengan kehormatan bahkan darah kaum kaum muslimin. Eh, karena masalah kafir mengkafirkan perorangan ini berat. eh, yang pertama kalau kita mengkafirkan maka akan apa menghalalkan darahnya. Kemudian karena Rasul mengatakan man badal dina orang yang murtad bunuh dia, terutama pemerintah yang membunuh. Yang kedua, karena yang itu murtad, kita hukumnya kafir, anaknya yang muslim nggak boleh mewarisi hartanya. Eh, kemudian juga suami istri harus apa? Pisah. Banyak hukum-hukum yang apa? Eh, rentetan hukum-hukum dari vonis takfir itu banyak sekali. Kalau kita keliru, naudzubillah min dalik, ya eh, dosanya luar biasa. Eh, makanya Para ulama al-sunnah wal Jamaah sangat betul-betul berhati-hati dari masalah kafir mengkafirkan individu dari kaum kaum muslimin. Ya, apalagi seperti kita sampaikan tadi, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan juga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah termasuk ulama-ulama yang sangat amat jauh dari kafir mengkafirkan individu-individu kaum muslimin. Ya, sekali lagi orang yang jahil yaitu ada udzur ya eh, dalam artian ya tidak boleh untuk kita melayani dalam debat ya ataupun bahkan tadi tidak boleh kita sampai mengkafirkan orang-orang yang jahil tersebut. Tetap ya, kesalahannya, kekeliruan orang yang jahil diingkari. Namun sekali lagi tidak perlu kita menyebutkan diri dengan orang-orang tersebut. Kemudian di sini dibawakan Bismillah ucapan Al-Allama Muhammad Al-Amin Asyinqiti rahimahullah ta'ala. Walamma kana al-mujtama la yaslam fardun min afradi kainan mankana min munawi'in yunawi'uhu wa mu'adin yu'adi min mujtama'i al-insi wal jinni. Ketika suatu masyarakat itu tidak akan mungkin eh terlepas dari orang-orang yang tadi jahil ya. Suatu masyarakat pasti ada orang yang jahil, ya. Man kana min munawin yunawihi atau seorang yang memusuhinya. eh, seperti yang, seperti yang kita sampaikan ada ucapan kalau nggak salah Muqim rahimahullah Bila mengatakan Inna likulli nikmatin hasidan. Setiap nikmat itu pasti ada orang yang hasad, ya. Walikulli haqqin jahida. Setiap kebenaran pasti ada orang yang menentangnya, pasti ada orang yang memusuhinya. Ini sunatullah. Di dalam masyarakat manapun. Eh bahkan di masyarakat di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pemimpin yang paling adil. Ada yang apa? Memprotes beliau. Iqdil ya Muhammad. Ya, eh, di zaman Imam Khattab, ya, eh, khalifah yang adil, ada yang memusuhi beliau, bahkan yang membunuh beliau. Demikian pula Utsman bin Affan dibunuh ya oleh eh, kalau kita katakan nisbahnya kepada provokatornya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Eh, demikian pula al-Khalifah terakhir Ali bin Abi Talib, tiga khulafa ar Rashidin terbunuh padahal mereka pemimpin-pemimpin yang yang sangat adil, eh, yang sangat lurus kepemimpinan mereka, namun tidak terlepas dari yang memusuhi apalagi selain selain mereka. Nah, harus kita apa? Siapkan mental apalagi yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, Inna min waraikum ayyamas sabar. Di belakang kalian ini sungguh ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Ya, dakwah tauhid di demo, dakwah tauhid ditekan di mana-mana, dikucilkan, di dituduh yang macam-macam. Ya, orang yang melaksanakan dakwah para ambia yaitu menyuruh umat kepada dakwah tauhid uluhiyah dikatakan radikal, dikatakan ya macam-macam ya dan seterusnya maka ini kata Rasul inna min warakum ayyama sabar di belakang kalian ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran demikian pula Rasul mengatakan dalam riwayat yang lain bahwasanya al mutamasik ya bidin kalqobit alal jamar yang berpegang teguh dengan agama Allah dengan al dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh seperti memegang bara api memang butuh kesabaran terutama di hari-hari eh seperti ini luar biasa eh gelombang eh badi yang sangat dahsyat terus eh, ya menerjang dakwah yang mubarakai namun yakinilah wal akibatul muttaqin akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa memang semua ini adalah ujian dari Allah. Untuk Allah yang eh, mengetahui siapa yang jujur dalam berpegang teguh dengan sunnah ini dan siapa yang ya tidak jujur alias ya cuma sekedar iseng saja ikut dakwah sunnah ini. Ya Allah akan menguji semuanya. Allah mengatakan alif lam mim ahasiban an yutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun Alif Lam Mim. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Walakat fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanal Agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul ia jujur keimanannya, benar keimanannya, kokoh keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Nauzubillahi min dalik. Eh, ini sekali lagi adalah sunatullah. Pasti ada ia. Ya, ujian. Jangankan kita para ambiak warusul. Nabi Musa bagaimana dia menghadapi pemimpin yang sangat kafir. Bagaimana siksa kepada orang beriman pada waktu itu. Namun apa kalau kita katakan episode terakhirnya. Wal akibatul mutakin. Akibat yang baik bagi orang yang ber bertakwa. Eh, di zaman semua para ambia menghadapi ya, melalui melewati ujian-ujian tersebut. Eh, Nabi Ibrahim sampai dilemparkan ke dalam api. Namun apa akibat? eh, episode terakhirnya, eh Allah menolong menolong beliau. Demikian pula dengan Nabi kita Muhammad SAW, eh 13 tahun di kota Mekah, beliau ditindas, beliau dicaci maki, be sebagian sahabat Rasul eh dibunuh. Namun apa episode terakhirnya wal akibatul muttaqin, akibat yang baik bagi orang ber bertakwa. Ini juga demikian. Semuanya ini butuh eh, kesabaran dari kita. Ini kita sekali lagi kita yakini memang ini adalah sunatullah, Enggak mungkin kita bisa apa terlepas ya selama dari ujian seperti ini pasti akan ada eh, ya dan kita apa husnudzon kepada Allah. Yang penting kita mau istiqomah atau tidak. Ya kalau kita ya tidak bersabar eh seperti kita apa? melemparkan bara api akan terbakar semuanya. Kita akan hancur di dunia wal akhirah. Namun dengan kita bersabar, yakinilah intan surullah yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Eh ya yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Eh kalau kita mungkin sekarang lagi ditindas, kita lagi di mana-mana di eh tuduh macam-macam. Ini sekali lagi eh Allah ingin menguji kita betul-betul tidak kita ini istiqomah betul-betul tidak kita jujur dalam mengikuti dakwah asalafiyah dakwah sunnah ini atau sekedar iseng saja hanya sekedar ada kemaslahatannya eh kalau ada manisnya kita ikut kalau ada pahitnya kita tinggalkan naudzubillah min dalik eh maka butuh asabar kesabaran yang ekstra karena tidak mungkin manusia bisa hidup tanpa musuh ya entah musuh dalam urusan eh, dunia atau urusan dalam akhirat ya bahkan kata Syekh Muhammad Amin Syingkit rahimahullah eh beliau membawakan bait syair yang indah laisa yakhlul mar'u min diddin walau hawalal uzlata fi ra'sil jabal eh tidak mungkin orang itu selamat dari musuh meskipun dia berusaha mengasingkan diri di atas gunung Himalaya. Jadi kalau kita terjemahkan gunung Himalaya, pasti ada yang apa? memusuhi, mengata-ngatai. Intinya sekali lagi butuh as-sabar. Sudah. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku kali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.